karena agama itu bukan cuma vertikal bukan namun ngatur hubungan menungso kalau pangeran tapi agama juga horizontal mengatur hubungan antar sesama manusia saya eh, ulang, Islam memandang agama itu bukan namun hubungannya menungso kalau pangeran mawon kayak agama-agama tapi Islam memandang agama itu hubungan kalau menungsane itu ya bagian dari agama kok galeri sing aku kalau wes salah geleng wae wong ora tau bojo ini dhewe apa ya. bahasane wes saiki ngono aku sayang hubungan antar manusia itu juga bagian dari agama mantap ya jauhis wis mantap-mantap kayak dewa Iya kak Dan ini Agama itu Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan hubungan manusia dengan sesama manusia itu juga agama hubungan manusia dengan lingkungan apa? ngomong kelihatan, eh, hubungan Hubungan manusia dengan lingkungan itu juga bagian dari agama. Lah kalau ngatur hubungan manusia dengan Tuhan di Mekah saja cukup. Tapi untuk mengatur hubungan sesama manusia, bermasyarakat yang baik, bersosial dengan baik, sulit di Mekah. Kenapa? karena selalu diintimidasi oleh bedegok-bedegok kafir Quraisy. Janganlah kan bikin pengajian kayak gini, jangan ganti nabi nomor Mau ngaji ngulangi sahabat itu dan sembunyi-sembunyi di rumahnya Alkohol. Selalu diteror heh heh soalnya lo mengkahi dulu kanjeng nabi selalu diteror dimusuhi diintimidasi oleh pimpinan-pimpinan yang kafir Quraisy bangsanya Abu Sufyan Abu Lahab Abu Jahal waktu itu Abu Gosok berwono sulit kalian ngatur hubungan bermasyarakat yang nabi itu ya apa kangelan di Mekah makanya terus diperintah oleh Gusti Allah yang hijrah dan Madinah lah. Ya, di Madinah lah Rasulullah membangun komunitas masyarakat yang baik lek saya ini membangun pemerintahan seluruh komponen dirangkul kalau kanjeng Nabi dijanggai pemerintahan hidup bermasyarakat yang berlandaskan hukum dan keadilan di mana leadershipnya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku yang ngomong leadership menurut zaman ngerti tak Berarti Betul, ya, aku dari hansip Kanjeng Nabi membentuk masyarakat ya kalau saya kira pemerintah nah pemimpinnya langsung kanjeng Nabi diambak kalau saya kira presidennya itu loh kanjeng Nabi jadi kanjeng Nabi itu loh ya Rasul pendakwah kami nabi ini yo ya bakul pedagang yang ulung sampai saya Sayyidah dia radhiyallahu anda kepencut kalau kalau nabi kasmaran kesengsem jatuh cinta kalau Nabi nabi ini mergo kanjeng nabi suci, akhlaknya sangat mulia jujur tidak pernah bohong gak buang canggih lekatkan. Kanjeng Nabi masih muda itu pedagang sukses, kaya raya. Jangan salah menilai loh. Kanjeng Nabi usianya 25 tahun nikah sama Sayyidah Khadijah 40 tahun. Berarti yang perempuan Sayyidah Khadijah 15 tahun lebih muda. Jangan dianggap Rasulullah nikah janda yang lebih tua karena janda itu kaya. Salah namanya. Kanjeng Nabi pas nikah kalau Sayyidah Khadijah bukan Kanjeng Nabi kaya raya, pedagang sukses, pebisnis ulung, Wong kanjeng Nabi saya dapat Sayyidah Khadijah itu maharnya 200 ekor unta merah. 200 ekor unta sing paling apik lah. Unta satu ekor itu harganya 40 juta. Lah nek 200, ayo gak akeh juta. 2 40 juta kali 200 Berapa miliar. Lo kanjeng Nabi nikah kali Sayyidah Khadijah itu tak kena diterusno maharnya mas kawine wolung miliar hanya wong lanang gue mas kawine saya ketahui lagi lagi. gede ada dulu wong lanang yo gedhe main Jadi kali itu Nabi Rasul mendakwah kanjeng Nabi itu bakul, bisnis, yuk kerja. Jadi salah ya.

mimpin perang di garis terdepan 27 kali jadi tidak ini dari kapolsek oleh pangkat kompol itu apa melu perang dulu ngomong-ngomong lagi sisi kompol itu perang dulu Mesu tidak toh Bapak saya meninggal ini gantinya apa Kiai saya meninggal ini susah Ini yang ada. Bukan ini soalnya nopo. Lama aku tukang mutasi. Ini gak dia kok kumat orang wali. Tapi aku sering sekali kapal dari santri. Banget karena kecil di kapal dari santri. Pengajian belum nungguin. Biasanya kan lihat luyuran. Pengajian goblok ke viên của quân tiền cô đại nhiên cái lạnh quá dọn qua tôi hỏi ông cùng tôi cũng bảo ông này đấy là con chân của cô dân nói thì bà là thì quà là nó không có anggota aku nama ngamakno 20. Iki 200-an. Bukan dia pengajian kok ditarik Rasanya siji 200.000 ya tok kowe balik. Kamu ini kiai ini lu kapan gak kamu sama ini. Eh, kapal itu bawa anggota rokok lu, sini di jalur orang sama kami bilang. Eh, kalau nak korek, pokoknya malah nyumbang. menghina moral masyarakat akhirnya sing ngate jahat malah sadar gak sido jahat sing ngate nakal malah gak sido nakal akhirnya tindak pidana kriminal malah gak ono masyarakatnya dari apa kabeh nah, polisi tugasnya kan dari enteng jadi ibu nyumbang lu tante itu nah, kalau masyarakat gak dibina model kayak ini terus coba jahat mau nakal nakal wong sing lepas ae. Mapolsek iki personile cuma piro? Lu kurang anggotane. Berapa desa yang berada di wilayah hukumnya? Terus personile anggotane piro cuma? Lu kualan yo, makane dibantu karo kiai-kiai ini Kapolsek itu ngerti.